Ya, bukan seorang yang ummi. Dan ini sudah kita <clears throat> bahas pada pelajaran sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan ummi? Ya, luatan wa istilahan begitu juga apa hukumnya sholat seseorang yang ummi Eh, yang mana kesimpulan pada pelajaran yang sebelumnya Umi dalam bahasa adalah seseorang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. La yaktub wa la yakra. Tidak menulis, tidak bisa membaca dalam bahasa orang tersebut dinamakan ummi. <clears throat> Oleh karena itu Nabi SAW dikatakan an-nabiyul ummi. Karena Nabi la yaktub wa la yakra ya. Dan itu hikmahnya agar tidak dituduh oleh mereka bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengarang Al-Qur'an. al Nabi tidak bisa nulis, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa meniru artinya karena Nabi bisa membaca, Nabi bisa ngarang sendiri karena Nabi bisa menul, menulis. Jadi betul-betul Al-Qur'an murni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Dalam bahasa Nabi Nabi untuk Nabi sifat Umi bagus, tapi fi haqqi khairin nabi maz mazmum tercela. Sedangkan dalam istilah istilah fikih al-ummi huwa alladhi huwa alladhi eh? eh, la yastati an yaqra al-fatihah tamaman ya au yukhil huwa alladhi yukhil al-ummi huwa alladhi yukhil ya fi qiraatil fatihah Umi adalah yang tidak atau orang yang ya tidak uh, bagus dalam bacaan Fatihah, Fatihahnya. Dalam arti bukan tidak bagus tidak fasih, bukan tidak bagus berarti tidak tajwid, ya, maksudnya adalah merubah huruf daripada huruf-huruf Fatihah kepada huruf yang lain. Itu adalah um, umi dan panjang lebarnya sudah kita bahas sebelumnya. Kita melanjutkan aja. Maka <clears throat> faedah yang keenam yang kita baca <coughs> adalah ikhlal ya. Ikhlalul imam Ikhlalul imami biharfin minat takbir. Ma'al ajas anis sawab. La yadur fi sihati iktida'il qari bihi. Jadi sebelumnya kita ulangi lagi tentang hukum sholat yang umi. Yang mana sholatnya orang yang umi adalah tergantung ya keadaannya apa dia sudah berusaha untuk bela belajar atau dia tidak berusaha. Kalau dia sudah berusaha untuk belajar maka sholatnya dihukumi sah walaupun dia masih belum bisa membaca Fatihah dengan benar. Yang penting dia sudah usaha untuk belajar. Tapi kalau dia tidak usaha untuk belajar dan dia sholat dalam keadaan seperti itu, maka sholatnya dihukumi tidak tidak sah. Dan kalau hukumnya sholatnya dihukumi tidak sah, jelas seseorang tidak boleh bermakmum dengan dengannya. Ya, bagaimana kalau hukumnya dihukumi sah? Dia sudah berusaha untuk belajar, tapi belum bisa membaca fatihah dengan benar. Kita katakan tidak apa-apa sudah selama dia sudah usaha, dihukumi sah sholatnya. Cuma tetap aja ketika sholat tidak boleh menjadi imam. Harus dia menjadi makmum. Atau minimal dia sholatnya sendiri sendiri. Ya, oleh karena itu Uh, di sini yang berkaitan dengan uh, umi adalah bagaimana kalau uminya tidak bisa membaca hurufnya itu bukan dalam surat Fatihah tapi dalam yang lainnya. Itu kan yang kita katakan umi kemarin adalah dalam fa Fatihah, tidak bisa membaca Fatihah dengan benar. Bagaimana kalau tidak bisa membaca takbir? Bagaimana kalau tidak bisa membaca sholat ala Nabi SAW? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Khilalul imam biharfin minat takbir. Kalau misalnya imam merusak. Khilal, akhalla yukhillu ikhlalan merusak. Biharfin satu huruf. Minat takbiri daripada takbir. Ma'al ajas anisawab. Padahal dia ma'al ajas dan dia memang tidak bisa anisawabi membaca dengan benar. La yadur fi sihati ibtida'il qari' bihi. La yadur tidak membahayakan Bisihati iktidail qari' bihi dalam sahnya bermakmumnya orang yang bisa membaca al khari orang yang bisa membaca dengan benar bihi dengannya. Artinya beda pandak hukumnya dengan Fatihah? Berarti di sini dibedakan antara Fatihah dengan takbir. Jadi kalau kita katakan barusan bahwasanya orang yang ummi kalau sudah berusaha untuk belajar maka hukum sholatnya dihukum sah tapi tidak boleh menjadi imam dan yang bermakmum dengannya hukumnya tidak tidak sah. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa membaca bukan Fatihah tapi tidak bisa membaca takbir misalnya, maka hukum orang yang bermakmum dengannya tetap dihukumi sah dikatakan di sini seperti itu. Yang penting dia memang tidak mampu untuk membaca takbir dengan benar ya. Bihilafihi ma'al kudra ala shohab Berbeda hukumnya. Kalau dia ma'al kudra. Kalau dia punya kemampuan ala soabi untuk membaca takbir tersebut ala soab dengan benar. Fa innahu yadur maka hukumnya menjadi bahaya. bahaya. Artinya hukumnya menjadi tidak tidak sah. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai teman, teman kalian ini membaca takbir bisa, mampu, ya takbir aja Allah Akbar masa tidak mampu, ya kan? <clears throat> nah, kalau misalnya ya teman kalian suatu waktu, ya Allah Akbar dibaca dengan kata yang lain, ya Allah apalah ya, maka kita katakan orang yang bermakmum dengannya hukumnya tidak sah ya hatta law makmum bidzalik bahkan kalau misalnya seorang makmum mengetahui hal tersebut mengetahui kalau imamnya ini ketika membaca takbir tadinya itu bacaan takbirnya salah asna asolah kapan mengetahuinya kalau bacaan takbirnya imam itu salah asna asolati di tengah-tengah sholat ista'nafaha maka wajib atasnya untuk mengu mengulanginya dari awal. Ista'nafaha artinya mengulang dari awal. Jadi wajib hukumnya mengulang ah, dari awal. Wala tanfa'uhu niatul mufarakah dan tidak bermanfaat kalau dia ketika itu niat mufarakah, niat berpisah daripada imamnya. Jadi harus dia melanjut atau mengawali sholat dari awal. Tidak boleh dia niat mufarakah dan melanjutkan sholat sholatnya. Jarang. Oh ada salam minha. Bagaimana kalau mengetahui imam ini bacaan takbirnya salah, tapi tahunya kapan? Ba'da salam. Oh ba'da salam artinya makmum tahu takbirnya imam salah, tahunya kapan? Setelah salam. Minha darinya, darinya dari sholat tersebut. A'adaha, maka wajib mengulang sholatnya juga dari awal. Nah, ini semuanya kalau imam salah membaca takbir padahal dia mampu membaca tak, takbir dengan benar. Tapi kalau tadi dia tidak mampu membaca takbir dengan benar, dengan sohi maka hukum sholatnya, makmumnya tetap kita hukumi. Nah, ya. Itu takbir. Bagaimana tasahud? Kalau tidak bisa membaca tasahud. Amma tasahud. <clears throat> kalau si imam membaca tasahud dengan bacaan yang salah. Amma tasahud Tasahud at-tahiyatun mubarakatus salawatut thayyibatu lillah ya. Ini misal at-tahiyatul mubarakatus salawatu misalnya salawatu dibaca sin salawatu lillah ya oleh imamnya ini. Makmumnya tak tahu. Kalau imamumnya tidak tahu ya tidak masalah. Ini uh, bagaimana kalau misalnya membaca tasahud dan imamnya ternyata salah ketika membaca tasahud? Fa in akhalla bihi ma'al ajas anisawab. Kalau imam membacanya dengan salah ma'al ajas anisob dan dia tidak mampu membaca dengan benar, memang tidak mampu membaca dengan benar, lam yadur aidan hukumnya sama, tidak membahayakan berarti hukumnya makmumnya, sholatnya tetap dihukumi sah. Wa inka nama ma'al qudrah. <clears throat> Wa inka nama ma'al qudrah, tapi kalau misalnya makmumnya eh, imamnya ini membaca dengan salah, padahal dia ma'al qudrah, padahal dia mampu membaca dengan benar benar fa in alimal ma'mum bidzalik ya sengaja ya as-salawatu diganti as-salawatu diganti sin sengaja makmumnya tahu ya fa in alimal ma'mum bidzalik kalau makmum tahu dengan hal tersebut qablal qudwa sebelum dia berma bermakmum qablal qudwati sebelum dia bermakmum lam tan agit salatuhu maka hukumnya tidak sah salat salatnya jelas Ya, jadi anak <clears throat> ulangi. Dia punya teman bisa membaca tasahud dengan benar. Tapi dia sengaja membaca tasahudnya dengan sah salah. Ya. Kapan taunya? Sebelum sholat nanti sudah tahu. Anak tahu ini kalau baca tasahud disalah-salahkan. Padahal dia mampu untuk membaca dengan benar. Kalau dia tidak mampu ya namanya tidak mampu. Seseorang melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya kan gitu. Idza amartukum bisya'in fa'tu minhu tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kali kalian. Tidak bisa berdiri, duduk, dan seterusnya. Begitu juga Anda bisa baca Fatihah dengan benar. Yang penting sudah usaha semampunya. Ya, maka kalau dia sudah usaha, dihukumi sholatnya sah. Begitu juga kalau dia baca tasahud tidak bisa dengan benar. Yang penting dia sudah belajar, hukumnya sah. Ya, cuma masalahnya makmumnya ini bagaimana? Ya, kalau makmumnya tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya dia ya, tidak mampu membaca dengan benar, makmumnya hukumnya dihukumi saat. Tapi kalau imamnya membacanya bisa dengan benar, tapi cuma disalah-salahkan. Kalau makmumnya tahu itu, tahu akan hal itu sebelum dia sholat, sebelum sholat ya, maka hukumnya dikatakan dalam tan agit sholat tuh, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Dalam tan agit, ya tidak sah. Sebenarnya ada perbedaan kalau kita katakan lam tan agit sama tabtul sholatu. Kalau tabtul awalnya sah kemudian menjadi batal. Tapi kalau lam tan agit dari awal sudah dihukumi sholatnya tidak sah. Jadi seakan-akan tidak ada sholat. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. <clears throat> Jadi dari awal kita katakan tidak dianggap ada sholatnya. Kalau dia tahu sebelum melaksanakan sholat. Wain alima. ya Biasanya mungkin tahunya setelahnya. Wain alima ba'da salamih. Bagaimana kalau dia mengetahui hal tersebut? Ya, mengetahui hal tersebut artinya apa? Mengetahui apa? Mengetahui kalau imamnya membaca tasahud dengan sah, salah. Kapan mengetahuinya? Ba'da salamihi. Wain alima ba'da salamihi kalau dia mengetahui hal tersebut ba'da salamihi, setelah salamnya, setelah salam baru tak tahu. Lam talzamhul iadah, maka tidak wajib atasnya untuk mengulang, mengulangi. Nah, dan e, ini sesuai dengan kaidah. Ini bagaimana kalau ada kesalahan dalam sholatnya imam. Kemudian makmum mengetahuinya setelah sholat. Apa dia makmum ini wajib untuk mengulang sholatnya atau tidak. <coughs> Fil asal, aslinya kita katakan jawabannya, ya hukumnya wajib mengulangi sholatnya. Kalian misalnya eh, bermakmum dengan seseorang. Ya, ternyata orang yang kalian ikuti dalam sholat kalian, orang yang tidak mukmin, tidak muslim tapi kah? kafir. Misalnya, ya berarti kan sholatnya imam salah. Ya, kalian taunya kapan? Ba'da salam, ba'da sholat. Setelah sholat, bagaimana hukumnya? Wajib kalian mengu mengulang. Atau kalian tahu kalau imamnya ternyata majnun. Ternyata maj orang gila. Kapan taunya? Sadarnya setelah salam setelah salam loncat-loncat 100 kali. Misalnya, oh ternyata gila, taunya setelah salam. Bagaimana hukumnya? Wajib kalian mengulang sholat ya. dan seterusnya. Yang penting, yang yang penting sesuatu itu yang mestinya kalian mengetahuinya. Mestinya orang gila masa kalian tidak tahu. Mestinya kan kalau orang gila yang di sekitarnya normalnya ada akan mengetah, mengetahuinya. Ya, kecuali kalau misalnya sesuatu itu sesuatu yang biasanya tidak diketahui. Seperti kalau imam ternyata tidak punya udu. Ya, ini kan sering terjadi. Ya, setelah sholat berjamaah selesai, imamnya ingat. Oh iya, anak tadi lupa tidak udu. Berarti sholat tadi imamnya tidak punya u Apa makmum wajib mengulang sholatnya? Maka kita katakan tidak wajib. Kenapa? Karena imam punya udu atau tidak punya udu sesuatu yang tidak biasanya diketahui oleh makmum mana diketahui ya kayak kalian ini punya wudhu atau enggak masa kelihatan oh ada wudhunya itu kelihatan di wajahnya kan enggak ya, jadi sesuatu yang biasanya tidak diketahui maka kalau terjadi dalam sholatnya imam maka hukumnya makmum tidak wajib mengulangi sholat eh, ya, selain yang tidak punya wudhu kalau ada najis yang berada di tempat yang samar yang tidak diketahui berada di celana dalamnya berada di kaos dalamnya bagian dalam misalnya Ya, setelah selesai sholat berjamaah, baru imamnya sah, sadar. Kemudian memberitahu makmum. Apakah wajib makmum mengulang sholatnya? Kita katakan tidak wajib. Iya. Tapi beda kalau misalnya najis itu ada di punggungnya, di baju bagian belakang, yang mestinya kelihatan. Atau di kepalanya lah. Ya, maka ketika selesai sholat, makmum tahu, maka hukumnya wajib atas makmum tersebut untuk mengulang sholatnya. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan barusan, kalau misalnya ternyata imamnya membaca tasahud salah, ya, kalau itu sengaja kan hukumnya imamnya, hukumnya tidak tidak sah kan gitu. Ya, kita tidak bicara hukum im, sholat imamnya. Sholat imamnya kita katakan tidak sah. Bagaimana sholatnya makmum? Nah, tadi kita katakan kalau makmum tidak mengetahuinya setelah salam baru ta tahu. Maka hukumnya tadi lam talzamhul i'ah dah tidak wajib mengulangi. Karena apa? Karena hal itu biasanya tidak dike diketahui karena baca tasahud kan biasanya sir siron samar. Jadi biar normalnya mestinya makmum tidak ta, tahu. Hmm, lam talzamul i'ada. Au fi asna isola. Bagaimana kalau dia mengetahuinya fi asna isola? <clears throat> fi asna isola di tengah-tengah sholat. Berarti sebelum salam. Atau anggaplah makmum ketika, imam ketika itu membaca tasahud dengan keras. Dan ketika membaca tasawuf dengan keras, makmum mendengar <clears throat> imam bacaannya salah ya dan imam sebenarnya bisa membaca dengan ben benar ya bagaimana hukumnya oh fi asna isola intadarahu apa hukumnya intadarahu wajib atas makmum tersebut untuk nunggu at-tahiyyatul mubarakatus salawatu kan mestinya gitu salah kan salawatulillah tunggu dulu jangan batalkan sholatnya makmum atau niat mufarakah jangan siapa tahu diu diulang. Oh, lillah assalamu alayka nabiyyu. Dengarkan dulu. Ya, siapa tahu oh diulang sama makmu, sama imam. at tahiyatul mubarakatus salawatu lillah dengan benar. Ya sudah tidak ada masalah. Masalah. Tapi kalau ternyata terus dilanjutkan sampai salam, ini yang menjadi mas. Ala. Apa hukumnya? Ini dia. Intadarahu la'allahu yu'iduh. Tunggu dulu sampai betul-betul dia tidak mengulang. Siapa tahu dia mengulang ala sawab dengan benar. Faidah salama walam yu'idhu. Kalau ternyata salam juga imamnya walam yu'idhu dan tidak mengu, mengulang tasahudnya. Sajada lisahwi. Maka hukumnya sunnah. Ya, sajada lisahwi hukumnya sunnah tapi bukan wajib. sajada lisahwi sunnah bagi makmum tersebut untuk sujud sahwi. Wasallama dan salam wala i'adata alaihi aidon dan juga tidak wajib atasnya untuk mengulangi sholatnya. Tidak wajib juga, so. cuma sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena ada kekurangan dalam sholatnya i, imam. Dan kekurangan yang terjadi pada sholat imam mengalir pada sholat makmum. Jadi dianjurkan bagi makmum kalau ada kesalahan di dalam sholatnya imam untuk juga sujud sah. Misalnya, Kalian sholat subuh berjamaah, ternyata imamnya <clears throat> tidak kunut. Kalian kunut, kalian sempatkan untuk kunut. Akhalul kunut kan Allah maufirli, ya rahim misalnya Allah maufirli, ya hafur, itu sudah dianggap kunut. Imamnya tidak kunut, tapi kalian baca Allah maufirli hafur, wa ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wasallam. Imamnya tidak kunut, langsung aja. Ya, tetap kalian sunnah sujud. Loh, kenapa kok anak harus sujud sahwi? Anak kan baca kunut, tapi imamnya kan tidak bah ya Kekurangan yang ada pada sholat imam itu mengalir pada sholat makmum. Dan disunahkan untuk menutupi kekurangan tersebut untuk melaksanakan e, sujud sah sahwi. Nah, ini juga demikian. Wa inna ma yasjud li sahwi. Kenapa kok disunahkan sujud sahwi? Hamlan ala annahu akhalla bihi sahwan. Ya, kenapa kok harus sujud sahwi? Ditakwil bahwasanya imam itu membaca salah itu sahwan dengan keadaan lupa. Artinya apa? Kalau dalam dengan keadaan sengaja, maka hukum sholatnya imam kan tidak tidak sah. Jadi dalam keadaan lupa. Sehingga sholatnya imam tetap dihukumi sholatnya sah. Karena dia melakukannya bukan dengan sengaja. Ya, dan di situ kaidah wa ma yubtil amduhu yusannu sujud lisahwi. Dan apa-apa yang membatalkan amduhu jika dilakukan dengan sengaja, yusan as-sujudu sunnah untuk melaksanakan sujud dalam arti sujud sahwi, lisahwi karena kelalaiannya, karena lupanya. Ya, ini termasuk min asbab sujud sahwi dan sudah kita lewati kalau tidak salah ya. Sudah kita lewati sujud sahwi termasuk sebab dianjurkan dan disunahkan sujud sahwi salah satu sebabnya di antara empat sebab adalah fi'lu ma yubtilu amduhu la yubtilu sahuhu ila fa'alahu nasian. Melakukan sesuatu yang jika dilakukan sesuatu tersebut dengan sengaja membatalkan sholat, tapi kalau dilakukan dengan lupa tidak membatalkan, maka jika dilakukan dalam keadaan lupa, hukumnya tetap sholatnya ya, tidak batal, tapi sunnah sujud. Kalian sholat maghrib, sholat maghribnya empat rokaat. Kalau kalian lakukan itu sengaja, hukum sholatnya batal. Tapi kalau kalian lakukan itu lupa, hukum sholatnya sah. Tapi sunnah sujud sawi dan seterusnya seperti itu. Ya, ini juga demikian. Imam membaca tasawuf dengan salah. Ya, siapa tahu lupa. Yang mana kalau lupa berarti sholatnya imam tetap tetap sah. Dan kalau sholatnya imam tetap sah, makmum tetap boleh berjamaah bermakmum dengan dengannya. Tidak perlu niat mufarokoh. Jelas ya. Karena kalau dihukumi sholatnya imam tidak sah, maka harus makmum niat mufarokoh pada dalika. Wa hukmu salam. Kata sahud. Hukumnya salam sama dengan hukumnya tasahud yang kita baca tadi. Bagaimana kalau imam salah membaca tasahud? Kalau imam salah membaca tasahud dan dia memang tidak mampu membaca dengan benar, hukum salatnya imam sah, hukum makmumnya juga sah. Kalau imam salah membaca tasahud padahal dia mampu membaca dengan benar, maka kita katakan ya hukumnya sholatnya imam ya kalau sengaja hukumnya tidak sah. Kalau tidak sengaja, hukum sholatnya sah. Tapi hukumnya makmum, kalau dia mengetahui setelah salamnya sah. Ya, kalau dia mengetahui di tengah-tengah sholat, ditunggu sampai sah salam dan tidak wajib mengulangi sholatnya juga. Ya, kalau ternyata tidak diulang tersahutnya oleh imam. Sama hukumnya dengan salam berarti. Yang ketujuh, <clears throat> alhasil, ya kesimpulannya atau ya kesimpulan Alhasil annal lahan haramun lahan kesalahan dalam membaca harokat. <clears throat> lahan kesalahan dalam membaca haramun baca Quran ya baca Fatihah ataupun surat yang lain baca Quran ya itu kalau dilakukan dan dibaca dengan sengaja ya dengan dibaca dengan salah maka hukumnya apa haramun hukumnya haram ya tidak boleh dibaca rahmani kan gitu. Dibaca Bismillahi diganti Bismillahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Ya, misalnya rahimu Boleh apa dibaca Bismillahi rahmanu rahimu Boleh apa enggak? Dalam segi nahunya kita katakan hukumnya boh. Bismillahirrahmanu, oh, rahmanu, ya, khabar mubtada'nya mah mahzuf. Rahmanur Rahim dari Hmm. Tapi kalau nanti baca Quran dibaca seperti itu tetap hukumnya tidak boh. Boleh tetap Ar-Rahmani ar rahim Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh Bismillahirrahmanirrahim walaupun dalam sekinahu boleh. Ya. Nah, itu namanya lahan. Ya. Kalau membaca nanti dengan salah, ketika membaca ayat, baca Fatihah atau membaca surat dengan sengaja kalau tidak sengaja tidak masalah dengan sengaja maka hukumnya dosa haram. Alal ini dengan sengaja. Atas orang yang melakukannya dengan sengaja. Al alim kalau dia tahu hukumnya. Al alim dia ngerti hukumnya. Ya, bukan jahil. Al qadir dan dia mampu membaca dengan benar mutlakon ya, secara mutlak. Artinya secara mutlak di sini baik ya yang dia baca itu dengan keadaan salah merubah makna atau tidak merubah Mana, walaupun tidak merubah lah. Bismillahirrahmanirrahim kan tidak merubah. Maknanya sama aja. Ya, tapi tetap hukumnya ha, haram. Ya, mutlakon. An wa anna ma la yuhayrul makna. Nah, bagaimana kalau merubah sesuatu yang tidak yuhayrul makna, tidak merubah maknanya? Ya, ini ini masalah dosanya. Ya, Masalah dosanya kita mengatakan melakukan atau membaca dengan keadaan salah hukumnya dosa. Kalau sengaja tahu hukumnya ya dan dia bisa membacanya dengan ben, benar hukumnya dosa. Sekarang bagaimana hukum sholatnya dia? Jadi kalau dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim hukum sholatnya ini sah apa enggak? Sah apa tidak sah? Baca dulu ya. Wa anna ma la ma'ma. Ini hukumnya. Kalau tidak merubah makna, layadur visi hati sholat. Tidak membahayakan sahnya sholat. Artinya hukum sholatnya tetap dihukumi sah. Ini hukumnya. Jadi walaupun dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak merubah makna, ya hukumnya kita katakan sah karena tidak merubah mak makna. Beda kalau ya contoh yang merubah makna Siratul ladzina an'amta diganti Siratul ladzina an'amtu rabbana suratul ladina an'amtu yang anak kasih nikmat mestinya an'am tak ini dia bacanya dengan sengah, sengaja haram pertama ya kita katakan haram kedua juga hukumnya tidak sah kalau dengan sengah. dan itu merubah mak mana merubah makna beda kalau tidak merubah makna ihdinas ihdinas siratal mus mustaqim. Diganti ihdinas siratul mustaqim. Tidak merubah mana ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratil mustaqim. Tidak merubah ma? Mana? Tidak berubah maknanya kan? Ya, hukumnya masih dianggap sah solatnya Tapi tetap dosanya tetap do dosa. Kalau sengaja tetap dosa. Jadi hukum yang pertama dosanya tetap dosa kalau dia sengaja. Cuma membahas sahnya apa tidak. Kalau merubah mana tidak sah. Kalau tidak merubah mana hukumnya sah. Ya, ini kesimpulannya. La yadur fi sihati shalah wal qudwah mutlakon dan juga dalam berjamaah dengannya bermakmum dengannya. <clears throat> makmum yang sholat di belakangnya hukumnya juga sama. Kalau misalnya imam dihukumi sholatnya sah, makmum juga yang di belakangnya dihukumi sholatnya sah walaupun dibacanya dengan sah salah yang penting tidak merubah mak makna ya jangan merubah makna amma ya amma wa amma ma yughayyirul ma'na bagaimana kalau misalnya merubah makna sesuatu yang merubah makna fa fi fatihah kalau itu terjadi di selain membaca fatihah la yadur fihima juga tidak membahayakan fihima dalam keduanya dalam apa dalam sahnya sholat dan sahnya berjamaah atau bermakmum di belakangnya jadi kalau salahnya bukan dalam bacaan fatihah tapi dalam bacaan su surat misalnya dan bacaan ayat yang lain, maka hukum sholatnya kita hukumi sah. Ini dengan sengaja, ya, ini merubah makna ya, merubah ma makna. Ya, ini merubah makna, tapi di selain surat Fatihah, maka hukum sholatnya tetap dihukumi sah. Hukum bermakmum dengannya juga dihukumi sah. Layadul la Illa idha kana amidan aliman qah qadiron. Kecuali kalau dia membacanya dengan sengaja, tahu hukumnya qadiron padahal dia mampu membaca dengan baik Berarti hukumnya berarti di ilah berarti hukumnya dianggap tidak tidak sah ya. Walaupun di selain fa Wa amma fi Fatihah <clears throat> Wa amma fil Fatihah. Bagaimana hukumnya kalau terjadi hal tersebut di dalam surat Fatihah? Fa in qadar wa amkanahu ta'allum. Kalau dia mampu, wa amkanahu ta'allum, dia mampu ya, e, untuk membaca dengan benar, wa amkanahu ta'allum dan memungkinkan dia juga untuk bela belajar. Darra fihima, maka hukumnya darra membahayakan fihima dalam keduanya. Artinya hukumnya tidak puasa. Wa illa kalau dia tidak mampu faka ummiyin maka hukumnya sama dengan sholatnya um ummi. Jadi artinya kesimpulannya tadi kita katakan membaca ayat Al-Qur'an dengan salah hukumnya ha haram. Ya, baca ayat Al-Qur'an dengan salah. Ya, atau dia berhenti pada tempat yang salah. Ya, seperti apa? wala taqrabu shalah berhenti mestinya kan wala taqrabu sholata wa antum sukara jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk nanti ada orang-orang tidak melaksanakan sholat. Dalilnya apa? Ada itu dalam Quran. Wala taqrabu sholat. Malah kita tidak boleh dekat-dekat dengan sholat. Bukan tidak boleh sholat. Dekat dengan sholat pun tidak boleh katanya Allah. Wala taqrabu sholat. Tapi tidak dibaca setelah tidak boleh. Wala taqrabu sholat, tidak boleh. Kalau ke ya kehabisan nafas, wala taqrabu sholat habis nafasnya, ya diulang lagi dari awal. Wala taqrabu sholat, wa antum sukara. Ya, sebagaimana juga waqala waqalatin nasara al-masihu ibnul mereka orang-orang Nasrani mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah ibnullah al-masih Isa adalah ibnullah anak Allah Wakalatin Nasara Isa ya ibn Allah. Jangan berhenti. Waka, jangan eh, wakalatin Nasara inti berhenti. Wakalatin Nasara Al-Masihu ibnul Allah. Berarti seakan-akan kamu yang mengata, mengatakan Al-Masih bisa menjadi kafir. Na'udzubil. Ya. Wakalatil Yahudu juga ada. Wakalatil Yahudu Uzairub Nullah. Uzair ibnullah. Orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Uzair adalah anaknya Allah. Allah. Jangan berhenti waqalatil yahud. Uzair ibnullah. Itu bisa na'udzubillah bisa menjadi kafir. Baca dengan sengaja seperti itu. Maka hukumnya na'udzubillah bisa menjadi kafir. Dan semisalnya. ya. <clears throat> Jadi kita katakan membaca dengan lahan, dengan salah dalam Al-Quran hukumnya haram. Kalau dia sengaja membacanya dan tahu hukumnya dan dia mampu membaca dengan benar benar. Baik merubah mana atau tidak merubah makna sekalipun. Bagaimana kalau misalnya hukum sholatnya, itu kan hukum membacanya. Hukum <coughs> sholatnya, Anda sampaikan kesimpulannya. Ya, kalau misalnya bacaan salah, ya, dan itu tidak merubah makna, maka hukum sholatnya dia yang membaca dengan salah ini tidak merubah makna ya. Hukum sholatnya kita hukum sah. Yang bermakmum dengannya juga hukumi, hukumnya sah Ya, cuma dia kalau melakukannya dengan sengaja, ya hukumnya dosa itu saja. Ya kan? Kalau tidak sengaja atau tidak mampu baca yang benar, ya hukumnya tidak dosa. Nah, ini kalau tidak merubah mak mana Bagaimana kalau merubah mana Ya, kalau merubah mana maka kita katakan kalau selain dalam bacaan Fatihah, selain bacaan Fatihah, baca surat salah dengan sengaja ya. Ya, dengan sengaja dosa. Bagaimana sholatnya? Hukumnya kalau selain fatihah, hukumnya sah. Yang penting bukan dalam keadaan sengaja mampu membaca dengan benar dan dia tahu hukum hukumnya. Ya, dan makmum juga dihukumi sah. Sekiranya kita katakan hukum sholatnya sah, hukum makmum juga kita hukumi sah. Ya. Kalau dia membaca salah dalam fatihah, ya hukumnya tadi itu. Ya, hukumnya wa amma fatihah Ya, kalau misalnya dia mampu membaca dengan benar, dia membaca salah dalam Fatihah, hukum sholatnya dia tidak sah dan yang bermakmum hukumnya juga tidak sah kalau tahu. Wailah kalau dia tidak mampu, maka ummi maka hukumnya ya dihukumi um. Fala hukum qudwatu qari'in bihi, maka hukumnya tidak sah bermakmum dengan ya qudwatu qari'in bermakmum orang yang membaca dengan benar bisa bihi dengan ummi tersebut. Wa ilam yungkinhu ta'allum Wa ilam yumkinhu ta'allum kalau dia tidak mampu atau tidak memungkinkan. Wa ilam yumkinhu tidak memungkinkan atau alum belajar. Wa la ya'lam al-qari' bihalih ya dan tidak mengetahui orang yang bisa membaca dengan benar bihalihi dengan keadaan tambih. <clears throat> Wa zamanul imkan min waqti islamihi fi man tara'a islamuh kama qalahul Baghawi. Sekarang ummi membahas lagi tentang umi, melanjutkan ya yang tidak bisa membaca dengan benar kita katakan tadi dia harus belajar berusaha untuk belajar kalau dia punya waktu dan memungkinkan untuk belajar tapi dia tidak belajar maka hukum sholatnya dihukumi tidak sah tapi kalau dia sudah berusaha untuk belajar tapi masih belum mampu juga untuk bisa membaca dengan benar maka hukum sholatnya dihukumi dosa. Nah, dia dianggap memungkinkan untuk belajar itu semenjak kapan? Kalau dia dulunya orang kafir kemudian masuk Islam, maka dianggap semenjak dia masuk. Dari semenjak dia masuk Islam, dia ada waktu untuk belajar dan memungkinkan juga untuk belajar apa enggak? Iya, dia punya waktu, memungkinkan untuk belajar, tapi tidak mau belajar. Maka hukumnya berarti teledor. Dan selama sholat dihukumi tidak. tidak Tapi ketika masuk Islam, dia tidak ada waktu untuk belajar atau ada waktu tidak memungkinkan untuk bela belajar maka selama itu sholatnya masih dihukumi sah walaupun bacaannya masih sah salah ya, semenjak Islam kalau dia dulunya orang kah bagaimana kalau bukan dulunya orang kafir tapi dari kita akhir sudah Islam ya, wa minat tamyiz fi ghairihi alal auja dan dihitung dari semenjak tam tamis jadi semenjak tamis umur tujuh tahun kira-kira yakul binafsi, yastanji, binafsi, bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri. Itu adalah mumai, mumayis. Itu kan tujuh tahun diajari fatihah sudah bisa kan? Orang belum. Umur berapa yang dibaca fatihah bisa? Ya umur tujuh tahun sudah baca fatihah dengan ben, benar. Kan normalnya gitu. Jadi artinya kalau misalnya semenjak tamyiz, semenjak tamyiz dia tidak bisa, tidak punya waktu untuk belajar, memungkinkan untuk belajar, tapi tidak belajar berarti tre trader Ya, walaupun trader di sini ya bukan anaknya karena masih kecil, tapi orang tuanya. Ya, tapi kalau misalnya semenjak tamis dia tidak memungkinkan untuk belajar atau tidak ada ya, waktu untuk belajar, maka hukumnya kita katakan dia ma'zur. Ya. Entah tuh Pak. kalau Romli. <clears throat> tapi Imam Romli punya pendapat yang lain. Apa katanya Imam Ramli? Wal auja khilafu. <clears throat> yang katanya Imam Ramli, yang tamat khilafu. Yang tamat beda dengan apa yang dikatakan Ibn Hajar. Ya. Apa itu? Ya, yaitu yang e, dikatakan oleh Imam Ramli memberi isyarat bahwasanya dihitung semenjak balik bukan semenjak tam, tamis karena tamis masih belum balik tidak wajib melakukan apapun. Tidak wajib sholat. Wajib sholat apa tidak orang? Hah? Umur tujuh tahun, tamyiz. Nah, wajib sholat apa wajib? Ya, yang wajib memerintah. Orang tuanya yang wajib untuk memerintah. jadi itu katakan sama anak-anak kecil itu. Tidak wajib sholat itu. Akhirnya tidak sholat semua. Ya, kita katakan kepada anak kecil, eh, dia umur tujuh tahun. Sekarang sudah muayiz. Nanti harus sholat. Ya, kita katakan mulai sekarang nanti harus sholat. Jadi merasa betul-betul sholat itu wah, wajib. Umur tujuh tahun kita beri kesadaran seakan-akan anak tersebut sudah wajib melaksanakan sholat. Dan ketika sepuluh tahun diperintah, wajib kita untuk memuh, memukul. Jadi sehingga ketika si anak terbiasa melaksanakan sholat, maka ketika balai, dan di situ ketika balai, dia nanggung dosa sendiri. Ya, wajib dia harus melaksanakannya. Yang haram dia harus menjauhinya. Ya, semuanya sendiri-sendiri. Maka di situ dia sudah dalam keadaan siap sudah dalam keadaan terbiasa melaksanakan sholat. <clears throat> Jadi ya, kita Imam Romli mengatakan tidak dihitung dari balai. Jadi semenjak balai, apa dia memungkinkan untuk belajar atau tidak? Bukan semenjak tam. Kenapa? Lima yalzam alaihi min takrifihi biha qabla buluhi. Karena kalau kita katakan semenjak tamis, ah, berarti kita mewajibkan kepada anak tersebut sesuatu yang itu sebenarnya tidak wajib sebelum bah balik. Karena wajib anak melaksanakan sholat semenjak bah balik. <coughs> Halaman berapa? Halaman 90 96 Bismillahirrahmanirrahim. At-tahzir min mukhalafati ma yakul. Peringatan. Hazara yuhaziru tahziran. Tahzir peringatan. Min mukhalafati. Untuk melanggar. Min mukhalafati daripada pelanggaran atau melanggar atau menyalahi. Ya, melanggar atau menyalahi Mayakulu apa yang dia katakan. Mayakulu apa yang dia katakan. Ya artinya ya peringatan seseorang jangan menyalahi apa yang dia katakan. Jangan dia mengatakan begini tapi ya keadaannya dia ya seperti itu. Ya, ini akan disebutkan dalam bab ini. Yang pertama, <clears throat> Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yuja'u rajuli yaumal qiyamah. Yuja'u rajuli didatangkan seorang laki-laki. Yuja'u rajuli didatangkan seorang laki-laki. Yaumal kiamati di hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian laki-laki tersebut dijebloskan di dalam neraka. Neraka. Fayulqa finar dijebloskan dalam neraka fatandaliku aktabu, fatandaliku aktabu ya usus-ususnya sampai tercerai-berai keluar fayaduru biha dan dia berkeliling biha dengan usus-ususnya tersebut kama yadurul himaru biraha sebagaimana keledai berjalan mengelilingi alat penggilingan, Ya, tahu keledai? Biasanya kan digunakan untuk memutar air misalnya. Maka dengan berjalan alatnya akan bergerak dan keledai itu memutar terus. Ya, di situ ini kisah Nabi Muhammad menceritakan apa yang dia lihat yang mana yang dia lihat ketika itu Nabi Muhammad melihat seseorang didatangkan di hari kiamat dan orang tersebut ditarik oleh malaikat sampai ususnya keluar. Dan terus muter-muter di neraka, ya, sebagaimana keledai muter-muter mengelilingi penggilingan. <clears throat> Fayatami'u ahlun nar. Akhirnya, yajtami'u berkumpul. Fayatami'u ahlun nar. Berkumpul penghuni-penghuni neraka. Ada Abu Lahab di situ. Ada Abu Jahal juga ada melihat ada Fir'aun juga di situ. Alaihi mengumpul eh, melihat laki-laki tersebut. Fayakuluna. Kemudian mereka semuanya berkah. Masya anuk. Ada apa denganmu? Masya anuka. Ada apa denganmu? Ada apa kamu ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf. Alasta bukankah kamu? Kunta dirimu ta'muruna telah memerintahkan kami bil ma'ruf dengan kebaikan bil ma'rufi dengan kebaikan wa tanhana 'anil mungkar dan kamu juga melarang kami 'anil munkari daripada kemungkaran artinya doh kamu dulu maksudnya di dunia kan suka ceramah suka memberi nasihat ya memberi nasihat dan memberi menggerakkan mereka kami-kami semuanya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kok ternyata kamu sama anak berada dalam satu tempat sekarang di neraka di sini? Kok bisa padahal nanti kan di dunia masya Allah. Nah, ini yang membuat mereka heran. Apa jawabannya? kulu. maka jawaban orang tersebut mengatakan, untuk amurukum bil ma'ruf. Iya, untuk dulu. Amurukum bil ma'ruf. Aku perintahkan kalian memang dengan kebaikan-kebaikan. Wala'ati. Tapi aku tidak melakukannya. Aku katakan, lakukan ini, lakukan ini. Ini baik, ini baik. Tapi padahal dia sendiri tidak melakukan. Ya. na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi <clears throat> ini tahzir. Wa anhakum anil munkar. Dan aku melarang kalian daripada kemungkaran jangan melakukan ini loh. Ini dosa, ini maksiat, jangan. Waati, padahal aku sendiri juga melakukan. Karena ada yang seperti ini kan. Ada banyak. Yang lebih aneh lagi, sempat berapa waktu yang lalu, ada seseorang yang ditangkap karena uh, ada seseorang yang diundang di mana diundang untuk mengisi acara untuk menanggulangi peredaran narkoba. Jadi bagaimana caranya biar narkoba ini tidak banyak? Bagaimana mereka supaya semangat yang sudah terjangkit kecanduan narkoba bisa berhenti? Kasih nasihat, kasih motivasi. Yang masih belum supaya menjauhi dan menyadari bahwasanya itu sesuatu yang jelek, maka dia mengisi di situ. Siang hari Malam harinya orang yang ngisi ditangkap polisi karena narkoba. Jadi dia sendiri malah. Ini aneh. Jadi artinya ya seperti itu juga banyak. Ya, termasuk juga ulama. Ya, siapapun ulama punya ilmu mengatakan ayo lakukan ini ini ini padahal dia tidak melakukannya. Ah, itu jangan melakukan ini ini jelek ini maksiat padahal dia melakukannya. Ini tahzir ini supaya menjadi motivasi dan semangat untuk jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Mau dia ustadz, mau bukan ustadz. <clears throat> Walaupun ya ini jadi motivasi. Jadi kalau kalian misalnya <clears throat> mengajar, memberi nasihat, atau berpidato, jadikan ini motivasi. Jangan sampai anak menyalahi apa yang anak kata, katakan. Anak harus bagaimana anak nanti di hadapan Allah anak mengatakan begini, tapi anak sendiri begitu. Ya juga anak ya e, malu kalau misalnya nanti selain ya di hadapan Allah tapi malu juga di hadapan manusia terjadi seperti itu nanti orang-orang yang dia kafir-kafir orang yang penghuni neraka semuanya loh kok ini di sini sama kita juga padahal kan ini dulunya masya Allah punya ilmu ini ya jangan sampai itu terjadi <clears throat> walaupun sebenarnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad mengatakan jangan kalian menjadi takut dengan hal ini untuk memberi nasihat Wah kalau gitu nggak usah ngasih nasihat kalau gitu. Kalau gitu nggak usah menyebarkan ilmu, nggak usah ngasih kat, kat, mengatakan kepada mereka, oh jangan melakukan ini ini haram. Ya, kita katakan jangan seperti itu. Tetap ente katakan haram itu jangan dilakukan, itu maksiat. Ini baik ente lakukan, walaupun sebenarnya kenyataannya inti sendiri berbe berbeda. Ya. Untuk apa? Untuk motivasi supaya inti berubah dan lebih baik Kedua juga memberi manfaat kepada mereka. Mereka. Ya. Ketiga juga. Ya. Itu wa'id sadid. Ini ancaman bagi yang tidak punya perasaan menyesal. Ya, tidak punya perasaan menyesal, tidak punya niat untuk berubah. Ini wa'id. Di sini katanya Habib Abdul Haddad yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi kalau misalnya kalian beri nasihat, berpidato, ya, dan menyebarkan ilmu yang kalian sebarkan, Ya. Padi, padahal kenyataannya kalian berbeda dengan apa yang kalian ucapkan. Tapi dalam hati kalian malu, kalian ya menyesallah tidak bisa melakukan apa yang dia katakan. Padahal kalian kepingin ini, maka kalian tidak masuk dalam hadis ini. Ya, tidak masuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya dikatakan ya ayyuhalladzina manu la takulu. Eh, ya ayyuhalladzina ya, ya ayyuhalladzina lima takuluna malah tak malun. Ta Lima takuluna mala malun. Kenapa eh, wahai orang-orang beriman kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu laku lakukan? Ya, dalam ayat yang lain mungkin juga di sini ada. Ah, dalam yang ayat yang lain apa lagi? Kamu eh, Kabura maktan. Kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Dosa besar merupakan dosa besar bagi kalian kalau kalian melakukan sesuatu Ya, kabur makta indallahi an taqulu ma la alun Kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerja kerjakan. Ya, ini bagi yang tadi itu, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan kepingin berubah, tidak ada perasaan untuk ya lebih baik. Tidak, dia mengatakan ini haram, ini haram, padahal dia melakukannya tanpa menyesal, tanpa kepingin taubat, tanpa e, semangat untuk merubah dirinya, enggak. Nah, ini maksudnya nanti. Hadisnya akan ancamannya seperti ini. Nah, di sini maujud. Faedah kedua ini ada cerita. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ja'ahu rajulun diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas annahu ja'ahu rajulun bahwasanya beliau didatangi oleh seseorang faqala lahu kemudian orang tersebut mengatakan ya Ibnu Abbas wahai bin Abbas ini urid an amura bil ma'ruf wa anha anil munkar aku ingin memerintahkan mereka manusia bil ma'rufi dengan kebaikan wa anha anil mungkar dan aku ingin melarang mereka daripada perbuatan mungkar artinya mau berdakwah mau memberi nasihat mau berpidato faqala ibnu abbas awabalal tazalik katanya ibnu abbas awabalal tazalik apakah kamu sudah mendapatkan atau kamu sudah sampai pada pada keadaan tersebut atau anggaplah Kasarnya, apakah kamu sudah pantas melakukan itu? Awabala tazalik, apakah kamu sudah pantas melakukan itu? Pantas kamu berpidato? Pantas kamu menasehati orang? waqala ya, arju. Insya Allah, artinya arju, aku mengharap, aku mengharap diriku sudah pantas. Ya, dia mengatakan, aku mengharap diriku sudah pantas. Apa jawabannya? Fa'ilam tahsa antaftadih. Kalau kamu tidak takut, kamu ter menjadi malu di salah satu ahruf min kitabillah, dalam tiga ayat min kita min kita bila daripada Quran kitab Allah Subhanahu wa taala fa'al maka lakukan. Jadi kalau kamu tidak takut dengan tiga ayat ini, tidak takut malu karena kamu berbeda kenyataannya dengan apa yang kamu ucapkan, maka lakukan. Tapi kalau kamu takut malu dengan tiga ayat ini, jangan laku. Lakukan. Qala wa mahiya? Apa ayat itu yang tiga? Qala qauluhu ta'ala. tak an-nasa bil birri Watansawna anfusakum. Nah ini ayatnya. Atan murunan nasa bil watan watansawna anfusakum. Ya, kamu kalian semuanya memerintah mereka manusia bil biri dengan kebaikan, menyuruh dan memerintah mereka kebaikan. Watan Watansawna anfusakum. Padahal kamu sendiri melupakan diri dirimu. Al ayat. Wa qauluhu ta'ala yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf Ya, wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? al-ayat. Wa qawluhu ta'ala dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala anil abdis soleh. Ya, menceritakan ucapan seorang hamba yang soleh As-Su'aib alaihi salam, Nabi Allah Su'aib alaihi salam ya di Yordan. Alhamdulillah kemarin kita ziarah anil abdis soleh Su'aib alaihi apa yang dikatakan oleh Nabi Su'aib yang ditulis di dalam Al-Qur'an Allah wa ma uridu an ukhalifakum ila ma Wa ma uridu aku tidak ingin an ukhalifahum an ukhalifakum menyalahi kalian. ma anhakum dalam sesuatu yang aku larang kali kalian anhu dari sesuatu tersebut. Qala Ibnu Sammak berkata Ibnu Sammak wa attun nasa yauman suatu waktu aku memberi nasihat kepada manusia yauman suatu hari fa'ajabani wa'di Fa'ajabani Wadi, Kemudian nasihatku ini membuat aku kagum. Jadi dirinya sendiri kah? Kagum dengan nasihatnya, dengan pidatonya. Bangga. Ya, mestinya tidak usah bang. <clears throat> sampaikan apa yang kalian sampaikan. Mau itu diterima, tidak diterima, itu urusannya all. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kewajiban kita adalah menyam, Mau itu baik menurut mereka atau menurut mereka jelek, terserah. Ya, jangan oh, kita sampaikan kepada mereka ini dan itu. Kemudian kita merasa bangga. Oh, tadi enak kan? Kita bangga, Masya Allah. Orang semuanya senang dan seterusnya. Jangan. Itu alamat dan tanda ri, ria. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jangan ketika menyampaikan kemudian dia merasa sedih. Waduh, anak tadi malu, enggak enak ini itu juga satu tanda daripada tandanya ri ya Berarti kalian ketika itu melihat kepada manusia, tidak melihat kepada Allah. Kalau kalian melihat kepada Allah, mau mereka menganggap jelek ucapan kalian ketika itu, mau mereka menganggap baik, terus ah, yang penting Anda menyampaikan karena Allah, Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Jadi kita katakan tadi uh, Ibn Samak suatu waktu dia berpidato. Ketika dia berpidato, dia merasa kagum dengan pidatonya sendiri. Fasami itu hatifan yagul. Kemudian aku mendengar hatifan. Hatifan, hatif ini suara yang tidak ada orang orangnya. Hatifan ada suara tanpa ada orangnya. Yakulu berkata, Ya ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, al-muallimu ghairahu, yang mengajar orang lain, Ya ayyuhar rajulu, wahai laki-laki, al-muallimu yang mengajar. Ghairahu orang lain, Halla karena nafsika kana ta'limu? Tidakkah untuk dirimu sendiri karena zat ta'limu pembelajaran itu sendiri? Atau pengajaran-pengajaran itu sendiri? Ya, tidakkah, tidakkah untuk dirimu sendiri apa yang kamu ajarkan kepada orang lain? Ya. Ibda binafsik. Ibda binafsik. Ya, dahulukan dirimu terlebih dahulu Ibda binafsik. Dahulukan dirimu sendiri. Fanhaha, laranglah dia. Ha, kembali domirnya kepada nafsik. Fanhaha, laranglah dirimu. An ghayyiha daripada perbuatan dolim. An ghayyiha daripada perbuatan dolimnya. Dan tahat anhu. Kalau dirimu sudah bisa menjauh dari perbuatan yang dolim. Bisa menjauh dari perbuatan yang ya, tidak baik. Fa'anta hakimu. Baru kamu adalah seorang yang hakim seorang yang alim, seorang yang pujangga, seorang yang bijaksa, sana banyak artinya. Fa anta hakimu, ya, maka kamu adalah orang yang bijak sana. Jadi kalau kamu mengajar, lihat kepada dirimu terlebih dahulu. Apakah sudah kamu praktekkan untuk dirimu sendiri sebelum kamu ajarkan kepada orang lain? Kalau sudah kamu praktekkan, ajarkan kepada orang lain. Kalau belum, ajarkan dulu kepada dirimu sendiri. Sendiri. Faidah anta tahafatakimutaskifud dawa'a kamu mensifatkan, artinya dalam arti menyebutkan, kamu menyebutkan dawa obat lizi sakami kepada orang-orang yang sakit. Wazidona dan orang-orang yang punya penyakit. Ya. Kaima yasihu bihi agar dia sembuh bihi dengan obat tersebut. Wa anta sakimu, tapi kamu sendiri dalam keadaan sakit. Paham? Jadi kamu memberikan kepada orang, eh kamu itu sakit pilek ya, kamu harus minum ini. Padahal dia sendiri pi, tapi dia tidak diobati. Ya, mestinya kan kebalikannya, dahulukan dirinya sendiri baru menyembuhkan orang lain. Jadi ya seorang yang mempunyai ilmu pun juga demikian. Ya, ketika memberi ilmunya kepada orang lain padahal dia sendiri tidak mempraktekannya, sama dengan seseorang menyembuhkan orang lain padahal dirinya sendiri dalam keadaan sakit. Selatan ha'an khulukin. Nah, ya, ini contoh yang sering disebutkan di dalam kitab nah nahu. <clears throat> La tanha an khuluqin. Jangan kamu melarang an khuluqin dari akhlak tertentu. La tanha an khuluqin. Jangan kamu melarang, yakni mereka, an khuluqin dari sifat tertentu. Wa ta'tiya misla. Padahal kamu melakukan, ya Kamu melakukan yang sepertinya. Eh, kamu itu kalau ngomong jangan suka bohong ya. Padahal dirinya setiap hari bohong. Ya, kamu jangan hibah loh, dosa. Padahal wah hobinya itu. Jadi ngasih nasihat padahal dirinya sendiri melakukan. Ya, jangan kamu melarang sesuatu yang kamu melakukan. Melakukannya. Arun alaika. Eb. Arun ini eb. Celaan. Alaika buat kamu. Ida faaltak jika kamu melakukan hal tersebut. Adimu dan itu ebnya bukan eb kecil. Adimu, Eb itu adalah eb yang besar. Yang keempat, Inna Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena idza arada an ya'mur bisai, kalau dia hendak memerintahkan dengan sesuatu, au yanha anhu atau melarang dari sesuatu tertentu, la yaf'al dia tidak melakukannya hatta yabda bi ahli baiti sampai mendahulukan dulu keluarganya bukan dirinya lagi tapi keluar keluarganya dirinya jelas sudah jadi keluarganya dulu baru orang lah lain. Ya, sehingga orang yang seperti ini, apapun yang dia ucapkan akan masuk ke dalam hati. Apapun yang diucapkan akan diterima dan ditaati. Sayyidina Omar kalau merintah semuanya akan tunduk. Ya. Dan e, kalau kita ngomong padahal orang melihat kita dalam keadaan sebaliknya, bagaimana orang lain akan tun, tunduk, bagaimana orang lain akan nurut, bagaimana akan masuk kepada hati mereka. tidak mungkin. <clears throat> Karena katakan, itu jangan suka minuman keras. Padahal di depan anak sedang anak mi, minum minuman keras. Ya tidak mungkin mah masuk nasihatnya. Oleh karena itu anak ingat ada uh, cerita tentang uh, seseorang yang mempunyai anak terkena penyakit gula. Jadi terkena penyakit gula. Sedangkan anak ini dinasihati orang orang tuanya karena kena penyakit gula, tidak boleh minum teh campur gula, tidak boleh minum kopi campur gula. Tapi ini anak cengkal. Tidak nurut. Jadi sudah dibilang sama orang tuanya jangan minum teh dengan gula, tapi tetap minum teh dengan gula. Akhirnya karena tidak nurut-nurut, ya takutnya nanti kan tambah parah penyakit gulanya kambuh. Dia bawa anaknya tersebut kepada Kiai Hamid Pasuruan. Ya, Kiai Hamid Pasuruan untuk apa? Biar dinasihati oleh Kiai Hamid. Ya dibilangi, ini jangan itu jangan makan gula, jangan. Hanya setelah sampai di rumahnya Kiai Hamid, orang tuanya ngomong bisik-bisik, suruh nasihati anaknya. Hanya ditunggu. Ya, sama orang tuanya ditunggu Kiai Hamid ini nasihati. Tidak dinasihat-nasihati. Sampai pulang. Tidak dinasihati itu anak. Padahal sudah diingatkan. Tidak dinasihati. Hari kedua pun juga demikian. Hari ketiga datang lagi untuk dinasihati, tidak dinasihati hari selanjutnya baru. Datang lagi disuruh nasihati, dinasihati sama Kiai Hamid. Akhirnya tanya, kok inti hari ketiga baru menasihati anak punya anak? Padahal anak tiga kali, tiga hari datang. Kenapa kok sebelumnya inti tidak menasihati langsung? Anak tidak mau menasihati di hari pertama. Karena ketika itu inti datang, anak sedang minum teh. Teh anak manis. Jadi anak mau nyaru nasihat, jangan minum manis-manis. Anak sendiri minum yang manis. Manis. Jadi anak hari pertama anak minum manis, hari kedua anak berhenti, hari ketiga anak berhenti, yang tidak datang baru anak bisa nasih. Ya anak punya komitmen sifat seperti itu. Tidak mau melarang seseorang melakukan sesuatu sedangkan anak sendiri melakukan ya. Ya, dan sebaliknya seperti itu. Jadi apa yang diucapkan mereka ulama salaf masuk karena mereka betul-betul mempraktekkan kepada diri mereka sendiri sebelum memerintahkannya kepada orang Ada yang mau tanya? Tanyanya keluar dari PG. Ini tentang Ibn apa benar adanya Ibn itu menyimpang dari ideologi Islam? Dan apa benar Ibn adalah guru besar suku Salafi Wahabi? <clears throat> Al-Muhim Ibn adalah seorang ulama yang besar ya, mempunyai ilmu yang luas ya. Cuma dalam beberapa masalah, beberapa keyakinan dia memang salah dan dia telah menyimpang. Tapi ilmu-ilmunya yang lain juga ya banyak yang benar, banyak yang uh, sama dengan ilmu kita. Oleh karena itu, Abu Ya Muhammad Al-Waliki ketika mengarang kitab Maulid, mengarang tentang dalil-dalil Maulid, banyak perkataannya atau dalilnya diambil dari perkataan Ibn Taimiyah sendiri. Ibn Taimiyah mengatakan Maulid benar, Maulid hukumnya boleh. Perkataan mereka sendiri. Ya. Jadi oh, cuma dalam beberapa masalah tertentu itu memang menyimpang daripada ajaran yang benar. Jadi Wahabi ya, banyak yang mengambil pendapat daripada Ibn Taimiyah juga itu hukumnya benar. Ya. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا هغه شی لیکولې والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخير وكل ذي محبة أو جيرة الحمد للإله في البت والتناهي حمدا كثيرا <coughs> أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما جهلنا فقهنا في الدين ويعلمنا تعويل ولو ولكنا ولجميع طلابنا وطالباتنا إنه كانوا هم العارفين فتو الأكبر فتو علما لدنيا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا من وفق أهل الخير للخير أنه لا يوفقنا للخير وإن عليه يا أول الأولين يا آخر الآخرين لك وتمثيل رحم المساكين سيد دعوتنا أجلنا بالإجابة ما يا اللهم اغفر ذنوب واستر وجوب فرق قلوب واشرح قلوب وأتم لنا ولمحبوب اللهم افتح بنا وعافنا واعف عنا والمسلمين اللهم اغفنا واجرهم جميعا من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع عنا وعن المسلمين خصوصا في فلسطين في سوريا وفي جميع بلاد الإسلامية البلاء والظلم والفتن والجور والمصائب والنوائب والآفات والآحاد وجميع السرور البلايا البلايا الدينية والدنيوية أرني أكوني صالحا جامعا في واخرا الدنيا والآخرة وعلى نية صالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة